Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih menjelaskan tentang pembagian manusia dari sisi ilmu yang kedua tadi adalah muta'allimun ala sabilin najat yaitu belajar di atas jalan yang najah dan telah dijelaskan tadi bahwa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pondasi sehingga disebutkan dalam sebuah hadis Man talabal ilm Man talabal ilma Liyumari bihi As-sufaha Fannar awlabih Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang tidak faham, maka neraka yang lebih pantas bagi dia. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga wajib ikhlas di atasnya. Jenis yang ketiga yaitu hamajun ru'a adba'an kullin naib. Jenis yang tidak menjadi orang alim rabbani tidak pula menjadi seorang yang menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang lurus. Dia adalah dungu yang mengikuti setiap orang yang berteriak, mengekor, membebek setiap orang yang berbicara tanpa mengetahui kebenaran, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui dari mana mengambil ilmu tersebut. Itu adalah jenis yang terburuk dari tiga yang ada. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, keutamaan ilmu sangatlah besar sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu lain ajlisu majlisa fikhin sa'atan ahabbu ilayya min siyamin yaumin wa qiyamin lailah kalau seandainya aku duduk belajar fikih, belajar ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala saatan satu jam saja itu jauh lebih baik, lebih aku suka daripada puasa sehari dan qiyamul lail sehari semalam. Demikian pula disebutkan yang semana dengan ini Ibnu Abbas radhiyallahu an Mudhakaratul ilm sa'atan ahabbu ilayya min ihya'il lailah mudzakarah murajaah ilmu mempelajari mengulang-ulang ilmu satu jam lebih aku suka daripada Kia mulai semalam suntuk. Demikian tinggi kedudukan ilmu. Sa'id bin Jubair salah satu dari kibar tabi'in pengemuka tabi'in yang mulia menyatakan la yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilm wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indah fa huwa ajhal ma yakun kata Sa'id bin Jubair tahu Sa'id bin Jubair tabi'in yang mulia. Apa kata beliau? Seorang itu senantiasa dikatakan orang yang berilmu selama dia belajar terus. Kalau dia meninggalkan belajar dan dia mengira sudah cukup, sudah tidak memerlukan belajar lagi, dan mencukupkan apa yang ada pada dirinya itu adalah orang yang paling jahil. Sa'id bin Jubair seorang alim tabi'in yang mulia rahimahullah Imam Malik bin Anas rahimahullah Imam Darul Hijrah ma'ruf keilmuannya menyatakan inna akwaman ibtahu al-ibadata wa adaul ilma sesungguhnya kaum yang mereka ini berusaha terus ibadah tapi mereka meninggalkan ilmu mereka menyia-nyiakan ilmu menyia-nyiakan menuntut ilmu ibadah yang dikejar fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim yang seperti ini punya kecenderungan akhirnya nanti yaitu keluar memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka walabtaghu al-ilma hajazahum an dzalik. Kalau seandainya mereka menuntut ilmu syar'i cukup hal itu terpenuhi. Tidak akan brutal dan tidak akan ngawur dan tidak akan bertindak anarkis. Mereka orang-orang khawarij Orang-orang yang memberontak orang-orang yang mengkafirkan hukam mengkafirkan pemerintah muslim yang biasa membicarakan kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar mereka ahli ibadah kalah ibadahnya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan mereka. Tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka adalah anjing-anjing neraka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana berbuat tidak terbimbing oleh ilmu yang hak sehingga brutalah mereka anarkislah mereka radikal mereka dan ini merupakan ciri khas dari pengekor khawarij pecahan-pecahan mereka dan semulan-semulan mereka yang hanya bermodalkan semangat tapi tidak diiringi dengan ilmu. Betapa banyak kaum muslimin membunuh jiwa yang Allah haramkan. Keras dalam mengingkari kemungkaran. Brutal dalam mengingkari kemungkaran disebabkan tidak diiringi dengan ilmu yang hak tidak terbimbing oleh para ulama ahlu sunnah. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, nilai sebuah ilmu demikian tinggi dalam Islam, Abu Aswad Ad-Duali, salah seorang tokoh ahlu lughah rahimahullah menyatakan laisa syai'un a'azza minal ilm tidak ada sesuatu yang perlu dituntut dalam dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu al-muluk hukamun ala nas muluk raja-raja itu penguasa-penguasa itu menghakimi manusia wal ulama hukam alal muluk dan para ulama itu menghakimi para raja dan para penguasa-penguasa itu mereka yang mengarahkan para penguasa, penguasa muslim, para raja-raja muslim, mereka yang bimbing, mereka yang menasihati dengan ilmu, Ikhwati fid din. A'azani wa azakumullah. Ilmu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yahrusuka wa yahrusu malaka wal mal la yahrusuka ilmu itu yang menjaga kamu Ilmu itu yang menjaga hartamu. Kamu terbimbing oleh ilmu. Akidahmu. Pemahaman agama kamu. Ucapanmu. Itu terbimbing oleh ilmu. Membimbing kepada al-haq membimbing kepada kebenaran, membimbing kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala itu ilmu wa yahrusu dan menjaga hartamu dijaga hartamu oleh ilmu agar tidak mencari dari hal-hal yang haram dijaga hartamu agar mencari yang halal dijaga hartamu oleh ilmu agar diinfakkan disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di posisi-posisi yang diridhoi oleh Allah, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itulah yang menjaga hartamu agar tidak disalurkan di tempat-tempat maksiat kepada Allah, di tempat-tempat syirik kepada Allah dan penyimpangan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. dan ilmu dan hartamu tidak bisa menjaga kamu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, keperluan seorang terhadap ilmu jauh lebih diperlukan daripada makan dan minum. Ikhwati fid din. A'azan Yahya Ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah menyatakan al ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim Para ulama itu adalah mereka sosok yang paling kasih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Kila lahu kaifa dzalik ditanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, "Kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa demikian? Kok bisa dikatakan bahwa ulama lebih sayang kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding ayah mereka dan ibu-ibu mereka?" Qala menjawab Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya mereka orang tua mereka ayah-ayah mereka ibu-ibu mereka itu menjaga agar tidak terkena api di dunia wal ulama yahfazunahum min naril akhirah dan ulama menjaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari neraka di akhirat kelak. Ikhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Demikian besar kursi ilmu dalam Islam. Sebagaimana besarnya cara kita beriman dan mengambil ilmu tersebut besar sampai Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Barang siapa yang yusyakikir Rasul kata Allah. Yusyakikir Rasul maknanya kata Ibnu Abbas tafsirnya yukhalif. Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mimba di mata tabayyana lahul huda. Setelah datang kepadanya petunjuk hidayah dari Rasul. wajib taat kepada Rasul dan haramnya maksiat kepada Rasul dia selisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajatabi yattabi sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin dalam beragama kepada Allah, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, dia selisihi, dia ikuti jalannya selain jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Allah nuwallihi matawallah kami palingkan kemana dia berpaling wa nuslihi jahannam dan kami jebloskan ke jahannam dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal ikhwati fid din a'azin wa masalahnya besar oleh karena itu sampai-sampai Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan laulal ulama lasaron nasu misal bahaim kalau bukan karena adanya ulama ahlus sunnah niscaya manusia ini seperti binatang tidak tahu kewajibannya apa tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam agama ini Tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Tidak kenal mana yang baik, mana yang buruk. Ikhwati biddin. A'azani wa'azakumullah. Demikianlah kedudukan ilmu. Sungguh. Besar. Kedudukannya. Abu Muslim. Al-Khawlani rahimahullah. Al-Khawlani rahimahullah. menyatakan al ulama fil ardi mithlun nujum fis sama. Ulama ahlu sunnah di muka bumi ini bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Idza badat linnas ihtadau biha. Kalau bintang-bintang itu kelihatan dan tanpa oleh manusia di langit tersebut, maka Pak, semua manusia akan berjalan akan tertolong dengan sinar cahaya bintang tersebut dan bisa tahu arah kiblat dengan bintang tersebut. Makanya kata para ulama salaf termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihi al-kiblah. Mata nabiha al-kiblah. Kalian belajar ilmu bintang sebatas kamu tahu tentang arah kiblat. Cukup sudah. Kalau ketika dia belajar lebih daripada itu, maka dia akan terjerumus kepada sihir dan yang sejenisnya. Nujum. Manusia di muka bumi berjalan dengan bantuan sinar cahaya bintang tersebut itu perumpamannya para ulama di muka bumi ini wa idza khafiyat alaihim tahayyaru ketika bintang-bintang itu sudah tidak memancarkan sinarnya tersembunyi tertutup maka manusia pada bingung ke arah mana mereka akan pergi. Arah mana yang mereka tuju. Demikianlah kondisinya, kedudukannya ulama di muka bumi ini. Sehingga Allah jadikan sebagai tolak ukur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya kepada ahlu dzikir. Kalau kalian tidak memahaminya. Ikhwati fiddin. A'azin wa Demikian keadaan seorang yang berilmu sehingga kewajiban untuk menuntut ilmu adalah perkara yang merupakan fardu ain. Sofyan Ibn Said Al-Thawri rahimahullah dan Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah menyatakan laisa ba'dal fara'id afdal minal ilm. Tidak ada setelah apa yang Allah fardukan yang lebih afdal ketimbang menuntut ilmu. Sampai-sampai al maruzi rahimahullah ditanya rajulun lahu sumi'ah dirham tara an yasrifahu fil ghazwi wal jihad au bitolabil ilm au bitolabil ilm qala idza kana jahidan bil idza kana jahilan bitalabil ilmi ahabbu ilayya seseorang yang memiliki 500 dirham Kef menurut kamu 500 dirham itu diinfakkan untuk perang jihad fisabilillah atau menuntut ilmu kata beliau kalau dia itu jahil terhadap din dia jahil terhadap agama Allah, maka aku berpendapat 500 dinar dirham tersebut dipergunakan untuk menuntut ilmu lebih aku cintai. Ikhwati biddin a'azanakumullah. Demikian Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan talabul ilm afdal min salatin nafilah menuntut ilmu syar'i itu lebih afdol daripada sholat sunnah. Demikian para ulama betul-betul sangat memperhatikan tentang kedudukan ilmu. Sa'id Ibn Musayyib juga termasuk kibaru tabi'in. Sa'id Ibnu Musayyib termasuk kibaru tabi'in beliau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya beliau mengajarkan ilmu yang beliau dapat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul mendapatkan dari Rasul yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Salah seorang dari muridnya tidak hadir dalam majelis ilmunya beberapa hari. Beliau tanya kepada yang lainnya, kemana fulan, kemana fulan. Untuk melihat apa yang terjadi kisah yang akan kita sampaikan ini. Ternyata bukan hanya sekedar seorang laki-laki yang dituntut untuk berilmu tapi seorang wanita pun juga demikian. Karena kewajiban menuntut ilmu syar'i itu sama. Ketika Rasul menyatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, maka hukum asal adalah sama dengan wanita juga demikian. Li'anna nisa' syaqaiqur rijal. Karena wanita-wanita itu merupakan saudara kandung laki-laki. Jadi hukumnya sama selama tidak ada pengecualian. Kemudian dari murid yang menyatakan bahwa fulan tidak hadir taklim daras karena istrinya baru meninggal sehingga beliau tertimpa kesedihan maka Sa'id bin Musayyab pun meminta penjelasan hal itu yang pada akhirnya beliau mendatangi muridnya ini yang beberapa hari tidak hadir di majelis dan diketoklah pintu muridnya ini yang pada akhirnya Ditanya oleh murid Yaman. Dijawab Ana Said. Said man. Karena dia mengira bahwa guru anak nggak mungkin ke sini. Ana Said Ibnu Musayyib. Mendengar itu dia kaget. Jangan-jangan betul. Ternyata ketika dibukakan pintu betul ternyata adalah gurunya. Dan dinasehati oleh Said Musayyab dan pada akhirnya ringkas ceritanya bahwa kata Said Ibnu Musayyib aku tidak menginginkan malam ini kamu tidur sendirian aku nikahkan putriku dengan kamu dalam keadaan ma'ruf putri beliau seorang wanita yang alimah alimah fil hadis dan terkenal cantik luar biasa seorang wanita faham dan banyak dari kalangan para wanita yang ada mereka memiliki inayah perhatian besar terhadap sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ilmu yang menulis kamu stajul arus, orang wanita yang dijadikan rujukan oleh para ulama ahlus sunnah. Maka muridnya pun menolak, nggak mungkin aku mendapatkan putri engkau. Jangan. nggak pantas, nggak pas hasil menolak. Namun Sa'id Ibn serius bahwa aku nikahkan kamu dengan putriku. Dan beliau pulang dan bilang sama istrinya, Naam, putrimu aku nikahkan dengan fulan. Segera didandani yang bagus. Aku akan bawa ke fulan dan aku nikahkan. Kemudian datanglah kepada muridnya Man ana Sa'id tidak mengira dia bahwa Sa'id gurunya itu bersama putrinya namun pada akhirnya dibuka dan putrinya hadir di situ dan dinikahkan telah dinikahkan walhasil ringkas cerita pagi-pagi muridnya ini bergegas-gegas untuk hadir di majlis ilmu mertuanya Sa'id ibn Musayyib begitu bergegas juga siap pakai baju dan sebagainya dipegang tangannya oleh istrinya mau kemana jawab u'allimu inda Sa'id aku akan belajar kepada Sa'id Naam. Jadi ata'allamu inda Said aku belajar di Said. Ini mertuanya. Kata istrinya Ta'al uallimuka ilmas Said. Sini kamu, aku ajarkan kamu ilmunya Said. Yani apinya sendiri. Demikian Bukan aib seorang wanita yang alim, ngerti tentang din. Dan ru'usuhunna Aisyah radhiyallahu anha. Yang paling alim dari kalangan istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha. Terus di kalangan tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan seterusnya termasuk putrinya Sa'id Ibnu Musaib ini. Oleh karenanya maka barakallahu fikum kepada para wanita, para akhwat. Naam, kalian pun juga demikian. Jangan kalah dalam menuntut ilmu syar'i dengan kaum laki-laki. Dan serius pun juga demikian. Kesungguhan juga demikian. Namun bagi mereka yang sudah punya suami. Tetap taat kepada suaminya. Dalam perkara yang ma'ruf. Tetap menjalankan kewajiban dan hak-hak suaminya. Yang itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Yang itu akan menjadikan sebagai wanita yang solihah oleh karenanya maka barakallahu fikum ya ikhwan. Masih banyak lagi kaul-kaul para ulama ahlus sunnah seputar keutamaan ilmu dan menuntut ilmu syar'i. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala pada waktu yang lain kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.